Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan belajar tentang makharijul huruf. Artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Makharij merupakan pembahasan yang sangat penting dan ilmu ini merupakan ilmu tajwid. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah berkata, "Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma 'ala qarihi ay ya'lama idh wajibun 'alayhim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharij al-huruf was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati." Artinya adalah inilah mukaddimah yang wajib diketahui para qari, wajib atas mereka sebelum memulai qiraah untuk mengetahui makharijil huruf, artinya tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya supaya bisa melafatkan bahasa yang paling fasih. Makharij jamak dari makhraj. Makhraj artinya tempat makhraj al-huruf tempat keluarnya huruf di mana suara akan berhenti dan tampak pada tempat tersebut sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya tentang urgensi mempelajari makhraj huruf banyak sekali ulama yang menasihatkan kepada kita untuk belajar makharijul huruf di antaranya Al-Imam Abu Ja'far Ibn al badish beliau berkata wa ana usit taliba bihifzi makharijil hurufi wa yang artinya aku berwasiat kepada penuntut ilmu untuk menghafal makharijul huruf dan sifat-sifatnya beliau sampai menganjurkan dan menyarankan kepada kita beliau mewasiatkan agar kita menghafal makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Kemudian Syekh Muhammad Maki Nasr berkata, "I'lam anna hadzal bab min ahammi abwab at-tajwid, fayajib an ya'taniya bi itqanihi kullu man arada an yaqra al-Qur'an al-Majid." Ketahuilah bahwa bab ini termasuk bab tajwid yang terpenting, maka wajib bagi setiap orang ingin membaca Al-Quranul Majid wajib memperhatikannya yakni dengan menyempurnakannya kemudian Alamuddin As-Sakhawi berkata lil harfi mizanun fala taku taghiyan fihi wala taku mukhsiral mizani huruf itu memiliki timbangannya maka jangan Anda melebihkan dan jangan Anda mengurangi timbangannya adapun makhraj dibahas oleh ulama ya dari sisi secara umum dulu, kemudian secara terperinci. Dan jumlah makhraj yang kita pilih itu ada 17. Ya. Ada 17 nanti secara rinci, adapun secara umum kita bahas dalam mukaddimah ini. menjadi makhraj secara umum, secara global ada 5 dan wajib dihafalkan oleh semua ikhwah. Yang pertama al-jauf artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian yang kedua al-halak artinya tenggorokan. Yang ketiga al-lisan artinya lidah. Yang keempat asyafatan atau asyafatain artinya dua bibir. Dan yang kelima adalah al-khayshum artinya rongga hidung. Inilah tempat-tempat keluarnya makhraj secara umum. Dan saya kira cukup pembahasan singkat tentang makhraj, pentingnya makhraj dan makhraj secara global. Sebelum nanti kita membahas makhraj secara terperinci. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.